Bukannya di sana. Jadi, uh, ini rencana permanen nanti di sini. Insya Allah mudah-mudahan cepat jadi. Tapi jangan terlalu di pinggir sungai, ya, karena rentan longsor. Ya kalau pas saya nggak ngaji nggak apa-apa. <laughs> ya. Itu. Tapi antum jelas syahid ya. Insya Allah. Uh, tema kali ini unik karena kita mengangkat akidah yang sudah mulai samar di tengah umat Islam. Kita sekarang menemukan fenomena di tengah umat Islam satu umat Islam sekarang itu nggak mau Islam yang berat-berat. Jadi jadi kalau dikasih Islam yang berat itu langsung mundur teratur. Sebut istilah muntabir. Eh, mundur teratur. Terus apa? Ya. Ya. Dan ini sesuai dengan keinginan Dajjal. yang nanti pada akhirnya kata Rasulullah yakhrujud dajjalu fi khiffatin minat dini wa idbarin min al ilmi Dajjal akan keluar ketika kondisi agama sudah mulai tipis dan orang sudah mulai berpaling dari ilmu. Sehingga siapapun yang sekarang ini menegaskan Al-Quran dan Sunnah apa adanya dianggap ekstrim karena memang berat orang itu enaknya ringan, umum, lumrah dan sudah menyebar di masyarakat itu. Ini kondisi terbentuk karena orang gedeannya tukang zina. Orang kecilannya memegang kekuasaan, orang hina memegang ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan idza dhahara fi ummati ma dhahara fil umam kalau sudah nampak pada umatku ini seperti yang telah nampak pada umat sebelumnya tunggu kehancuran yang pertama idza kanatil fahishatu fi kibarikum kalau ke kekejian didominasi oleh orang gedongan di antara kalian Wal mulku fi sigharikum kekuasaan dipegang oleh orang kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Kalau sudah fenomena umum seperti ini yang dicari adalah apa? Agama yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Tuh. Ini nomor satu. Fenomena yang kedua, orang sudah mulai malas untuk mencari ilmu. Teledor mencari ilmu. Padahal hadirin sekalian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah penghancur agama itu empat. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya satu. Hancur. Akhirnya muncul ulama-ulama su akhirnya muncul sosok yang dikatakan oleh Rasulullah akhwafu ma akhwafu alaikum minal a'immatil mudillin yang paling aku takutkan atas kalian adalah imam agama yang menyesatkan. Yang kedua, mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya atau tidak tahu ilmunya. Ini juga merusak. Ya. Yang ini banyak sekali sekarang. Orang yang ada ilmunya tidak diamalkan, yang nggak ada ilmunya malah dibela mati-matian. Ya. Coba sekarang saya tanya kepada antum, betapa antusiasnya orang ketika ikut acara istighosah berjamaah. Betapa antusiasnya orang mengikuti tahlilan kubro. Ada lagi tahlilan kubro. Yasinan akbar. Enggak ada. Bukan hanya tablek akbar, tapi yasinan akbar. Jadi seluruh kabupaten datang baca yasin bersama. Itu yasinan akbar. Ada lagi tahlilan kubro, semangat. Yang iya. ketiga, orang sudah tahu nggak ngerti tapi nggak mau belajar. Sudah dia nggak ngerti tata cara sifat sholat Nabi, tapi nggak mau belajar. Nggak ngerti cara menunaikan haji yang benar nggak belajar. Padahal sudah berangkat bulan depan, umpamanya. Nah yang kelima, melarang orang belajar. Eh, keempat. Empat apa lima? Iya. iya. Yang kelima cari sendiri. Oke. Ya. Yang kelima eh, Yang pertama kan mengam, Tidak mengamalkan ilmunya Yang kedua mengamalkan sesuatu yang tidak ada atau tidak tahu ilmunya. Yang ketiga, melarang eh yang ketiga sudah ngerti dia itu tidak eh, tidak tahu maka tidak belajar. Yang keempat, melarang udah selesai. Udah. Oke. Okay. Kelemahan umat Islam yang ketiga, tadi kan yang pertama pengennya kalau agama itu yang ringan-ringan. Ya. Sampai pakaian pun pilih yang tipis. Yang ringan. Kasih jilbab besar, enggak mau. Apa aja. Sampai pada tingkatan Pak, dikasih dikir doa panjang sedikit aja nggak mau. Suruh ngapal. Subhanallah. Diajak terawih agak lama sedikit aja nggak mau. Coba sampai seperti itu. Yang kedua malas. Yang ketiga meyakini dengan sekuat tenaga, se keyakinan yang sangat apa ya kuat, fanatis bahkan terhadap sesuatu yang bukan agama. Artinya yang bukan agama itu dibela mati-matian. Ya. Coba saya tanya kepada antum semua. Banyak masjid yang jamaahnya rontok hilang nggak pernah dibicarakan. Coba beduknya hilang, rame nggak? Lu kan? Coba. Bagaimana mereka begitu antusias membela beduk, begitu antusias membela berbagai macam tradisi yang tidak ada kaitannya dengan Islam, tapi yang agama malah nggak dibela. Ini real, saya nggak ngada-ngada. Yang ke penyakit umat yang berikutnya. Dalam beragama itu lebih mendasarkan pada perasaan. Ya. Jadi banyak orang yang baperan di dalam beragama. Bahwa perasaan, perasaan. Yang perasaan itu diyakini sebagai sumber kebenaran kemudian akhirnya diyakini. Perasaannya kalau ada kematian datang rame-rame tahlilan menghibur. Akhirnya itu dibela, dijadikan sebagai dalil. Itu. Perasaannya kalau sekarang dia itu bisa memberikan makan para hadirin sekalian dengan kondisi mewah dia telah berbuat baik kepada sang mayit. Perasaannya dia kalau sudah membaca solawat Rasulullah SAW itu hadir. Perasaan semua. Sehingga di sekalian agama itu hanya dibangun di atas persepsi perasaan dan pikiran dia. Tidak pernah mencoba untuk mendasarkan kepada dalil. Akhirnya liar. Yang berikutnya kadang-kadang sudah tahu kebenaran malah ditolak, ditantang sekarang. Yaitu yang terjadi. Sudah tahu bahwa sekarang ini tahlilan itu bid'ah, malah nantang. Sudah tahu bahwa maulidan itu bid'ah, malah nantang. Sudah tahu bahwa memelihara jenggot itu merupakan suatu kewajiban, malah ngeledek. Nih, jenggot tusuk sate, Ya kan gitu. Sudah tahu bahwa wanita itu harus menutup hijab, malah ngeledek. Itu kan Batman kan gitu ninja hatori itu kan pakaian Arab nah, itu loh pak sudah tahu bahkan Nadine Zalian pengetahuan mereka terhadap sunnahnya tidak isbal sunnahnya memelihara jenggot seperti pengetahuan dia terhadap anaknya nomor satu nomor dua itu ini yang terjadi Dan yang lebih parah lagi diciptakan pembenarannya. Kalau kebatilan itu sudah dibenar-benarkan, kalau karangan orang eh, kalau kalangan orang awam namanya ngeyel, kalau kalangan ustadz namanya subhat. Iya. Kalau orang awam membenar-benarkan kebatilan, membenar-benarkan kesesatan namanya apa? Ngeyel. Tapi kalau sekarang yang membenar-benarkan kebatilan kesesatan, ustadz tokoh agama namanya apa? Syubhat. Makanya akhirnya sekarang ini banyak fenomena muncul ustadz ahli subhat. Jangan disingkat. Soalnya masuk sosmed. Ya, silakan diminum, Pak. Sudah mulai panas soalnya. Dan yang terakhir penyakit umat sekarang, Pak. Ya. Menyerang yang dianggap lawan dia meski benar. Ya. Yeah. Pokoknya nyerang. Siapapun yang melawan dia diserang. Sudah tidak bisa membaca lagi, mengenali lagi. Sekarang ini yang benar siapa? Jadi konteksnya sekarang ini bukan benar salah, tapi menang kalah. Makanya saya katakan kalau patokannya itu menang kalah budak bukan benar salah, itu pasti nanti otot yang dipakai. Makanya ketika mereka kalah dalil, maka langsung pakai dalilut, kalah dalil gelut. Makanya gitu. Jadi kayak mereka-mereka yang di berbagai macam daerah, ya. Sebetulnya kan Islam itu diawali dengan ikro berarti mengedepankan ilmu, mengedepankan diskusi, mengedepankan penghidupan akal. Itu. Agama itu sebetulnya Pak Kalau sekarang berbeda Isinya kan dialogis Kalau sudah dialogis Maka Pondasi utamanya adalah argumentatif kalau sudah argumentatif, maka caranya adalah persuasif. Kalau nggak ketemu kompromistis. Kenapa? Pakai nyerang ke masjid bawa palu. Sekalian aja celurit. Itu. Ini yang terjadi fenomena di tengah umat Islam sekarang. Sehingga memperjuangkan akidah Islam itu berat. Makanya dari sini mulai muncul akidah-akidah yang dulu pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat, itu merupakan satu prinsip Islam sudah mulai ditinggalkan, ditelantarkan, bahkan dijauhi oleh umat Islam. Makanya di sini kita akan angkat ya beberapa akidah yang mulai samar di tengah umat Islam, yang sudah mulai terdegradasi di dalam keyakinan umat Islam. Makanya dari sini mulai kita terjawab. Kenapa agama Islam ini begitu indah? Allah memberikan banyak janji, kemuliaan, keutamaan, kemenangan kepada umat Islam, tapi yang terjadi adalah kehinaan, kekalahan. Itu. Coba kita sekarang lihat surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا Bagaimana Allah memberikan janji begitu dahsyat, begitu hebat. Umat Islam memegang tampuk khilafah. Kemenangan, ketenangan. Karena apa? Ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Kenapa ketenangan tidak hadir, kemenangan, kekuatan tidak ada? Karena simple, ni tidak ada, la yusyrikuna Nabi syai'ah malah ada. Umat berkelimang dengan kesyirikan. Itu simple. Antum lihat dari Sabang sampai Merauke. Kuburan-kuburan disembah, dukun-dukun laris. Benda-benda keramat dimuliakan, diagungkan. Tempat-tempat angker dikunjungi. Dari mulai Bromo Pangandaran, gua-gua yang diyakini tempat untuk tabarruk rame riuh rendah. Tapi sebaliknya masjid sepi. Masjid, Pak. Antum cek sekarang ke kampung-kampung. Kalau sekarang antum hidup di perkotaan masih nikmat. Melihat kemana-mana orang sholat. Masjid penuh, tapi lihat di kampung. Ya, Pernah saya hanya ke Bogor, Pak sholat asar itu nggak menemukan teman untuk sholat. Iya, berdua aja. Saya sama sopir. <laughs> Iya kan, gitu. gitu. Dan banyak sekali yang mengalami mereka adan-adan sendiri, komat-komat sendiri, dan jadi imam-imam sendiri. Coba. Kadang-kadang ber, Eh, repot. Saya ini tempatnya di imam apa di belakang? Coba. Akhirnya ketika walau walabdolin mundur amin karena jauh ya dan berapa, berapa kali saya kajian di Roja di TV banyak bertanya Pak Ustadz bagaimana hukumnya saya kalau sholat duhur sendirian di masjid nggak ada teman. Apakah kukur sholat jamaah saya? Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab terus terang karena dia sudah datang ke masjid. Tapi dikatakan sholat jamaah nggak ada temannya. Tapi insya Allah ada di dalam hadis yang sahih, ya disohhikan oleh Syekh Nasruddin Al Albani. Mereka dimakmumi oleh kaum yang lainnya dari bangsa jin. Ya, Ya tapi kalau terus-terusan ngandelin makmum ini kan repot. <laughs> Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah itu membela orang-orang yang beriman. Tapi antum kenapa orang-orang beriman sekarang di Palestina terhina? Di Rohingya terhina, di Indonesia. Padahal Allah menjanjikan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu karena mereka belum merealisasikan keimanan. Membela Islam itu bukan dengan cara demokrasi. Pak, kalau Islam dasarnya benar salah, kalau demokrasi menang kalah. Iya kan? Pengumumannya kemarin apa? Yang menang, apa yang benar? Yang menang. Jadi yang suara per, suara banyak menang, yang suaranya kurang menangis. Ya kan gitu. Tapi kalau Islam tidak. Selagi itu benar, kata Abdullah ibnu Mas'ud, al jamaatu ma wafaqal haq walau kunta wahda. Yang namanya jamaah itu adalah mereka yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendiri. Ini pasti dibela oleh Allah. Anda melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu eksis dan kuat di tengah siapapun musuh-musuh. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karena innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu telah mewujudkan keimanan secara benar. Coba sekarang antum renungkan surat An-Nisa ayat 141 walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina Allah tidak membuat orang kafir bisa menguasai orang mukmin. Tapi kenyataannya sekarang seluruh negara Arab takluk di bawah negara kafir. Ya. Bahkan hadirin Indonesia yang mayoritas lebih pada ungkapan hadis Rasulullah yusiku an al umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha hampir-hampir umat lain akan mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya terhina jadi rebutan jadi bancaan kenapa Allah juga mengatakan As-Surat Ar-Rum ayat 47 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin <clears throat> Kami wajib menolong orang-orang mukmin. Rasulullah sampai mengatakan Wa kana haqqan alaina Kalimat bahasa Arab kalau ada kalimat haqqan alaina itu merupakan satu penekanan harus Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Tapi ternyata umat Islam sekarang ini hidup di bawah garis kemiskinan. Saya tanya kepada antum semua, yang paling terbanyak ketika rebutan bantuan BLT siapa? umat Islam. Ketika sekarang bagi-bagi sembahku yang terbanyak siapa? Umat Islam. Sekarang yang mereka hidup di tempat-tempat kumuh siapa? Umat Islam. Kenapa? Padahal Allah mengatakan walillahil izzatu wali walil mu'minin jawabannya cuma satu in tansurullaha yansurukum Intan surullah artinya adalah menolong agama Allah, meneguhkan agama Allah, terutama tauhid dan akidah yang ini sekarang sudah terdegradasi tipis di kalangan umat Islam. Tipis. Makanya kita temukan sekarang umat sangat mudah dijual belikan umat yang sangat mudah ditransaksikan, umat yang kita lihat nggak yang berpendidikan dan tidak berpendidikan hampir mirip, maju tak gentar membela yang bayar. Udah. Yang punya duit dibela, yang tidak punya duit dijauhi. Itu tidak ada keteguhan. Karena apa? simple mereka kena penyakit wahan wahan itu apa hubbud dunya wa karahiyatul maut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud yang tadi saya bacakan kenapa umat ini menjadi bancakan umat ini menjadi rebutan Sampai Allah tarik perasaan takut musuh-musuh terhadap umat Islam Malah sebaliknya kita malah takut terhadap umat Islam Alasannya ketika Rasulullah SAW ditanya Karena umat ini kena penyakit wahan Rasulullah ketika ditanya Wa mal wahnu ya Rasulullah Hubbud dunya wa karahiyatul maut <clears throat> Cinta dunia, benci mati Jadi kalau bisa sekarang ini orang bisa mendapatkan keuntungan dari agama, bukan menguntungkan agama. Kalau bisa sekarang ini orang mendapatkan nama harum dari Islam, bukan mengharumkan Islam. Kalau bisa sekarang ini mencari ketenaran dengan Islam, tapi bukan menenarkan Islam. Ini yang terjadi. Nah hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kenapa umat Islam yang telah dijanjikan oleh Allah dengan janji kemenangan, dengan janji kekuatan, dengan berbagai macam janji itu semuanya ternyata lewat bahkan menjadi umat yang terhina karena satu akidah yang sudah mulai sama satu muncul pelecehan terhadap sunnah yang sangat masif. Ya. Pelecehan terhadap sunnah itu bukan hanya ingkar sunnah, itu sudah maklum. Orang tidak mau sunnah. Di Indonesia ini juga hidup. Bahkan kita temukan di antara mereka ya, dengan tanpa merasa risih, saya hanya menerima Al-Quran saja tidak mau sunnah. Ada lagi yang hanya menerima sunnah yang cocok dengan Al-Quran. Makanya mereka tidak mau menerima haramnya anjing karena tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya mereka membuka sate anjing. Mereka tidak mau haramnya sate babi ini apa biawa. Ya. Tidak mau haramnya bu ini buaya. Karena semua tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, padahal hadirin sekalian Rasulullah SAW telah wanti-wanti jauh-jauh hari sebelum fenomena ini terjadi di sekitar kita Rasulullah mengatakan <clears throat> ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu Ketahuilah aku diberikan Alkitab dan sepadan dengan Alkitab yaitu As-Sunnah. Ala yushiku rajulun sab'an. Ketahuilah suatu ketika nanti <clears throat> akan muncul seorang sab'an kekenyangan. Ala arikatihi bersenderan di atas dipannya. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, ini adalah kiasan orang yang malas belajar, kemudian sukanya bersanteria dan kekenyangan menurutin syahwat. Akhirnya apa? Malas belajar, malas menggali nilai-nilai agama, tapi sok tahu. Akhirnya mengatakan, Alaikum bihadal Qur'an pegang teguhlah Al-Qur'an ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu. Apa saja yang kamu temukan halal di dalam Al-Qur'an halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Apa saja yang kamu temukan di dalam Al-Qur'an itu haram, haramkan. Ala la yahilla lakum lahmul humur himaril ahli. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu daging keledai piaraan wala kullu bin minas dan seluruh binatang buas yang bertaring wala luqatatu muahidin illa ayyastaghniya anhu sahibuha dan luqatahnya muahad kecuali dia tidak butuh wa man nazala biqaumin faalihim ayyukirrahu dan seterusnya intinya Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah akan muncul orang yang hanya mengandalkan ilmu sambil bertelekan mengandalkan ilmu sambil tiduran dan subhanallah ini adalah persis orang yang menikmati ceramah lewat YouTube. Iya, sambil tiduran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara ini 1400 atau bahkan lebih tahun yang lalu. Ya, yeah. akan muncul di tengah umatnya ini <clears throat> sekelompok kaum <clears throat> yang kekenyangan. <clears throat> Dia sambil bertelekan di atas kursi, di atas dipan, berfatwa tentang agama. Itu YouTube. Makanya dari sekalian sekarang ini mereka karena mencari ilmunya itu nyantai, mencari ilmunya itu tidak susah, balias mudah, maka mudah hilang juga, tidak berpengaruh, tidak memekas. Beda dengan ulama-ulama dahulu yang keliling kota, menyusuri berbagai macam negeri, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, rusuh, kuat kokoh, Ya, kalau sekarang gampang dengar, gampang hilang. Saya tanya kepada antum semua, berapa hadis yang antum hafal dari mendengar YouTube? Nah, Bahkan subhanallah, mendengarkan ilmu dari sosmed itu seperti mengukir di atas air. Mudah sekali. Antum membuat suatu tulisan di air, tapi seketika itu juga mudah hilang. Dan ilmunya hilang bersama YouTube antum tutup. Seret, udah hilang. Ya Allah. Makanya dimanapun saya wanti-wanti, jangan mengandalkan ilmu dari madrasah YouTubia, madrasah facebook Facebookia. Karena itu bukan tempat mencari ilmu. itu ala la ulfiyanna ahadakum ketahuilah saya tidak ingin menemukan kalian tuh sangat dibenci oleh Rasulullah ala la ulfiyanna ahadakum Ketahuilah saya tidak ingin menemukan di antara kalian muttaki'an ala arikatihi bersenderan di atas dipannya yatihil amru mimma amartu bihi au nahaitu anhu datanglah perkara yang saya perintahkan larangan saya ya larang fayaqulu maka dia dengan enak mengatakan la adri saya nggak tahu itu pokoknya yang ada di dalam kitabullah saya amalkan yang tidak ada sudah ya makanya saya kemarin kaget Pak di Jawa Timur ternyata sekarang muncul rumah makan rumah makan di pinggir jalan itu lauknya aneh-aneh dari mulai saat ini rika-rika bacul maksudnya biawak eh apa buaya sekalian aja sate tokek gitu nanti ya masya Allah karena apa karena memang dari mulai buaya, biawak, tokek nggak ada di dalam Al-Quran. Itu. Termasuk juga nggak ada itu. Antum sayur aja bekas kipas angin yang rusak itu. Sekalian aja. ya, atau sandal cepet yang sudah mulai jebol itu. Antum sayur aja udah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantau bahkan ada di sekalian dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Maksudnya, sunnah untuk bisa diamalkan tidak banyak membutuhkan penjelasan dari ayat. Sebaliknya, Al-Qur'an bisa diamalkan membutuhkan banyak penjelasan rincian dari Al-Qur'an eh dari sunnah. Sekarang saya tanya, apakah ada sekarang doa-doa di dalam sholat ruku sujud di dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Ya. Tata cara sekarang sujud enggak ada. Tata cara ruku. Bahkan kalau kita mengandalkan Eh, sholat cuma cuman dari Al-Qur'an, bisa saja sholat cuma ruku toh Karena Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Udah, ruku. Karena yang penting warka'u ma'araki. Antum sekarang separuh daripada Islam akan hilang kalau kita itu cuma mau Al-Quran saja. Maka ya Rasulullah SAW ketika berhaji, khudu manasikakum. Ketika sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika berzakat, Rasulullah SAW memberikan contoh secara detail. Kenapa? Karena memang kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran secara tuntas tanpa sunnah. Dan secara jelas wa ma atakumur rasul fahudu atiu Allah wa atiu rasul fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri semuanya memberikan penjelasan bahkan Allah mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah barang siapa yang mentaati rasul sama aja mentaati Allah Nah yang lebih samar lagi Pak ingkar sunnah dengan cara apa merendahkan meremehkan sunnah yang lebih parah lagi ada Zalian karena kebencian terhadap satu yang namanya Wahabi dengan mudah sunnah itu ditolak. Sunnah itu dilecehkan. Ya. Padahal ada Zalian maaf Sholat di masjid yang ada kuburannya itu bukan miliknya Wahabi. Larangan sholat di masjid yang ada kuburannya itu bukan ajarannya Wahabi. Sekarang isbal dilarang itu bukan ajarannya Wahabi. Yang menjadi masalah seluruh hal yang mereka katakan itu uh, apa ya? Uh, ajaran-ajaran yang mereka tolak seluruhnya dikasih stempel Wahabi. Dan akhirnya umat percaya dengan mudah, oh Wahabi, udah selesai. Jadi apalagi orang awam yang sulit untuk meneliti, orang awam yang sulit untuk mengamati, apalagi membaca dalil-dalil, nggak mau itu. Yang penting kalimat Wahabi selesai. Oh, yang larang tahlilan itu Wahabi. Oh, gitu Pak. Selesai. Jadi hadirin salian, apapun kalau sekarang berstempel Wahabi itu layak untuk dibenci layak untuk dijauhi bahkan disesatkan. Ini yang berbahaya. Sekarang antum kalau mengatakan begini, ya, Pak, kenapa Bapak uh, tahlilan? Wah, masalahnya nggak punya alasan mereka. Apa ya Pak ya? Tapi oh itu Wahabi. Ah, selesai. Ya udah. Pak, kenapa Bapak sekarang maulitan? Gimana ya Pak ya? Masuk Rasulullah itu diulang tahun nih Macam-macam. Kalau kita ajak bicara diskusi, dia kehilangan arah. Tapi kalau dia langsung dikasih stempel yang melarang maulitan wahabi, selesai. Makanya Wahabi adalah dalil paling singkat untuk menyesatkan kita. Paling singkat, paling cepat. Jadi itu makanya Pak Antum lihat ceramah yang paling laris di sosmed apa? Tiga. Satu gosip politik. Dua membahas tentang masalah manajemen seks. Iya kan? Oh, kalau antum ceramah tentang masalah akidah yang lihat cuma seribu, yang lihat cuma lima ratus, coba tips untuk berhubungan saat head. Oh, laris. Boleh tidak? Uh, maaf ya, me saya sampai risih, ya, ya. Ada orang membahas masalah Soal kemaluan laki dan perempuan dijadikan tema YouTube. Malu. Antum gak risih, Pak. Subhanallah. Tapi itu yang laris. Yang ketiga, menyerang Wahabi. Jadi tiga itu. Jadi siapa saja yang ceramah salah satu tiga itu dijamin. Insya Allah followernya sampai ratusan ribu. Itu. Tapi sekarang membahas masalah akidah, membahas masalah manhaj, nggak ada yang ngintip. Itu, Nasehatullah alaihi apalagi yang seperti ini. Hadirin sekalian, yang kedua sekarang, akidah yang sudah mulai samar bahkan hilang adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah kita temukan kebenaran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Latun qadon naural Islami urwatan urwatan. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya wa awwaluha naqdun al-hukmu wa akhiruha as Yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam dan yang paling akhir adalah salat. Udah. Bahkan nanti hanya tinggal salat. Sekarang di negara-negara mayoritas Islam ya hukum Islam itu hanya sisa lima warisan nikah cerai terus apa lagi mengubur kematian sama mas Hah? apa enggak apa iya zakat ini aja ya kalau kita perluas mungkin perbankan Islam ya itu kaitannya finansial lah dan itu semua Pak berkutat pada berdata, sudah nggak ada bidana Negara Arab juga sekarang seperti itu, di kita juga seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Islam akan terlepas seutas demi seutas Yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam Yang paling terakhir sholat Bahkan nanti suatu ketika orang sudah tidak kenal apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa haji, hanya tinggal kakek nenek, orang-orang tua renta mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh silah dari Hudzaifah. Masyaallah al-afiyah. Di mana Rasulullah mengatakan sayadrusul Islam kama yadrusu wasyutau. Islam itu akan punah seperti punah lunturnya batik dari kain. Makanya ada sekalian betul sampai pada tingkatan nanti Dajjal tidak keluar kecuali agama lagi tipis dan orang sudah banyak berpaling dari ilmu. makhluk ta'lim serutin-rutinnya paling banter sekarang seminggu sekali. It, itu pun sudah banyak yang tidak betah. Tinggal sebulan sekali. Sebulan sekali pun banyak yang gepet, nggak betah. Padahal kalau sebulan sekali itu Pak, ketemunya cuma 12 kali. Satu tahun. Itu dipotong mudik dua kali. Tinggal seminggu. Terus antum ngantuk sekali. Tinggal se sembilan. Gak paham dua kali. Habis. Dan itu hadirin sekalian, antum berharap apa? Dari kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan agama. Sementara antum bandingkan masa-masa mereka itu kuat jaya, macam Imam Nawawi saja satu hari sampai belajar mengajar itu 14 kali. Itu bandingkan. Tapi sekarang ini untuk majelis-majelis yang lainnya satu hari bisa berapa kali? Antum nongkrong di kafe berapa kali? Antum sekarang ini nongkrong gosip politik berapa kali? Antum sekarang ini duduk di tempat-tempat santai berapa kali? Gak imbang. Inilah. Kembali lagi ada sekalian yang dirahmati oleh Allah selagi ya tolong diperhatikan kalau hukum Allah Subhanahu wa taala sudah tersingkirkan, manusia pakai hukum manusia, maka itu adalah pusat kehancuran manusia. Pak, saya tanya kepada antum semua. Antum rela sekarang ini urusan antum paling suci, paling sakral dihukumi oleh manusia. Kadang-kadang dalam hal masalah yang sangat sensitif yaitu apa? Kemaluan. Dihukumin pakai akal manusia. Dihalalkan, diharamkan oleh otak manusia. Sementara yang membuat hukum kadang-kadang lebih lemah, lebih rendah, lebih hina. Bahkan di antara mereka yang membuat hukum yang kaitannya dengan masalah-masalah yang sangat sensitif dan sakral, orang non-muslim. Bagaimana antum rela ya urusan agama dunia antum yang paling sensitif, yang paling penting fundamental diputuskan oleh orang kafir. Pak saya tanya kepada antum semuanya. Sekarang kalau antum ingin merawat mobil, umpamanya Mercy, antum ketika ingin membaca buku yang dikeluarkan oleh Mercy apa baca? Ya Mercy. Kalau sekarang antum mau ngerawat mobil Mercy pakai buku bajai kira-kira gimana? Habis di servis lompat-lompat. gitu. Sekarang saya tanya, Allah siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah sudah nggak mengeluarkan buku untuk merawat kita, yaitu kitab suci. Ada Al-Quran. Makanya بِمَا lam yahkum bima anzalallah الْكَافِرُونَ وَمَنْ kafirun, يَحْكُمْ lam yahkum bima anzalallah faulai kaumul وَمَنْ لَمْ lam yahkum bima اللَّهُ faulai kaumul fasiqun. Kafir, zalim, fasik. Kenapa? Karena sungguh sangat tidak wajar orang menghukumi orang. Ya. Kesepakatan apapun, Pak, hasil penilaian manusia pasti lemah. Kenapa? Karena manusia itu punya subjektivitas apa itu? Nafsu. Ditambah lagi setiap orang yang membuat hukum itu, Pak, pengen selalu bagaimana tidak kena pertama kali. Kenapa? Karena status mereka itu di bawah hukum beda dengan Allah. Allah tidak bisa dihukumi siapapun. Bahkan Allah menghukumi. Apalagi sifat putusan Allah, sifat kalimatullah itu Allah sifatnya apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adil. Makanya siapa yang berhukum dengan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah pasti jujur, pasti adil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Khamsun idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi antudrikuhunna Ada lima bencana Bila Aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fi mut'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalilah di tengah kalian melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yang keduanya, walam yamna'u zakata amwalihim bin illa muni'ul qatra minas sama falaula al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Yang ketiganya, walam yang mikyala wal mizan, tidaklah mereka suka mengurangi takaran timbangan termasuk nyunatin anggaran illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa juri sultan melainkan Allah akan timpakan paceklik sulit hidup dan jahatnya pemimpin dan yang ketiga walam yang keempat walam yang kudu ahdallahi wa rasuli tidaklah mereka mengingkari janji Allah janji Rasul alias tidak mengamalkan syariat Al-Quran Sunnah illa sallatallahu alaihim aduan wa akhadum ba'da ma indahum melainkan Allah akan menguasakan mereka kepada penjajah alias Allah datangkan penjajah menguasai mereka dan mengambil sebagian harta kekayaan mereka bisa sebagian besar sebagian kecil dan yang terakhir yang kelima wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah tidaklah Para pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan hukum Allah. Wa yatakhayyaruna mimma anzalallah memilih yang terbaik yang diturunkan dari Allah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum melainkan mereka akan dirundung konflik yang tidak pernah mengenal kesudahan. Pak, intinya kalau hukum itu yang memutuskan manusia bukan Allah, Jangan harapkan akan bisa menyelesaikan sengketa. Bahkan janji Rasulullah SAW, mereka akan terus-menerus ditimpa konflik. Terus, nggak akan ada selesainya. Karena apa? Nggak pernah ada yang terima. Yang bisa diterima oleh semua kalangan siapa Pak? Allah. Kalau sekarang ini Selagi manusia terus masih dicurigai. Inilah yang akhirnya melahirkan konflik benturan dan tidak pernah ada kep-kep ini selesai. Ya. Makanya di dalam Islam berhukum dengan hukum selain Allah seperti itu. Selanjutnya dan sekalian yang berikutnya akidah yang sudah mulai sama di tengah umat Islam ya alias sikap-sikap yang kaitannya dengan akidah adalah al istiza' wa sukhriya biddin wa takabbur ala syar'illah menghina mengolok-olok agama dan sudah mulai banyak yang sombong terhadap syariat mungkin karena kelebihan akademiknya, karena titelnya, karena macam-macamnya. Mereka sekarang kalau kita lihat ada dan salian kalau kita sampaikan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dengan mudah mencibirkan, merendahkan, meremehkan. Persis mereka ini seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Yasin. Antum lihat surat Yasin ayat 30. Ya hasratan al ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah ada datang seorang utusan melainkan dia Allah-Allah. Jadi dalil sehebat apapun, dalil sebanyak apapun, sebenar apapun dari Al-Quran dan Sunnah, mereka cibirkan, mereka rendahkan karena memang mungkin bertentangan dengan filsafatnya, bertentangan dengan pendapat-pendapat pemikirannya. Sehingga dari salian betul kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Sa'la al-Khushani tentang firman Allah alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum urusin diri kalian sendiri tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk kata Rasulullah balik tamiru bil ma'ruf fatanahu 'anil munkar bahkan kamu terus harus amar ma'ruf nahi munkar hatta idza raaitum syuhhan muta'a sampai kamu melihat kikir yang ditaati di mana zaman Orang bukan hanya bakhil, tapi kikir. Apa itu kikir dengan bakhil? Kalau bakhil menahan dari miliknya, kalau kikir menahan hak orang lain. Itu kikir. Dan sekarang, masya Allah, bagaimana kekikiran ini sudah menguasai kebanyakan orang? Yeah. Bukan haknya. Coba bayangkan dalam kondisi susah, bantuan bencana bisa dia korupsi. Itu kan bukan haknya. Ini syuh. Wahawan mutaba'ah, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiganya, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan. Dan yang ketiga, wa i'jabi bi ra'yin orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Yang keempat inilah yang membentuk akhirnya apapun dalil yang antum sampaikan, kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah selalu dihina, diolok-olok, dan dicibirkan. Dari situlah hadirin sekalian sudah mulai luntur ya kekuatan orang di dalam memegang syariat. Makanya hadirin sekalian mengolok-olok agama yang telah dikatakan oleh Allah kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un Katakan wahai Muhammad apakah dengan Allah ayat-ayatnya Rasulnya kalian mengolok-olok La ta'tadiru jangan kamu meminta alasan Meminta maaf karena ini karena itu Meski hanya gurau Qad kafartum maka telah kalian kufur Dan ini adalah salian simple Ketika itu ayat ini turun, ada sekelompok munafikun yang mengatakan sambil gurau, "Saya tidak menemukan kelompok manusia yang paling pendusta mulutnya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuhnya kecuali sahabatnya Muhammad." Setelah disampaikan kepada Rasulullah, dia minta maaf, "Ya Rasulullah, ini hanya gurau." hanya untuk mengisi kejenuhan perjalanan karena memang jauh pak Madinah ke Tabuk itu seribu kilo tapi Rasulullah SAW mendapatkan ayat la ta'tadiru qad kafartum Betapa banyak di sekitar kita sekarang orang mengolok-olok simbol Islam Mengolok-olok sunnah Padahal bagian daripada ketakwaan wa may wa may yu'adzim ya ya Syairullah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada ketakwaan hati. Dengan mudah mereka meng mengolok-olok ya. Orangnya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ini orangnya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Meledeknya Wa idza marru bihim, kepapasan kita, lewat kita, ketemu dengan kita. Makanya betul di dalam hadis Rasulullah Pak, disebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tab uh, Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Islam telah mengalami kejayaan Seluruh kabilah masuk Islam tidak tersisa kecuali satu dua munafik yang terisolir, terpojokkan tidak didengar. Dan Islam nanti akan mengalami kemunduran tidak tersisa kecuali satu dua mukmin yang terisolir, terpojokkan dan tidak didengar. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-ghuraba manusia yang terasing, kelompok yang terasing di dalam hadis Rasulullah yang masyhur an-nuzza' al qabail segelintir dari beberapa kabilah. Jadi ada dari komplek ini dua orang, tiga orang, empat orang, akhirnya ngumpul di sini seperti ini. Coba kalau ngumpul konser, oh, banyak. Apalagi Sabian, oh masya Allah yang fotonya, yang videonya. Kalau ngaji. Ya. Selanjutnya dari sekalian, akidah yang mulai tipis di dalam um, di dalam di kalangan umat Islam adalah mudah mencela dan meremehkan sahabat. Hadirin sekalian, perlu diketahui di antara sekian generasi murid paling terhormat Rasulullah adalah sahabat. Ya. Dan kita mempercayakan agama setelah Rasulullah adalah sahabat. Makanya dari sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perlindungan, memberikan suatu uh, apa namanya tazkiyah mutlak kepada sahabat. Sampai beliau mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabatku. Fa wallahi demi Allah, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim aw nusaifahu." Jika di antara kalian berinfak dengan segunung Uhud tidak akan bisa menyamai satu mutnya sahabat. Dan Rasulullah memberikan suatu rekomendasi mutlak khairun nasi korni. Summa yalunahum. Tapi ada di salian. Jargon merendahkan sahabat yang dimulai dari orang Syiah sekarang ini sudah mulai merata di mana-mana. Yang itu ajarannya, yang itu mungkin statementnya, yang itu sekarang ini adalah pendapatnya direndahkan. Ya. Memang kita tidak meyakini maksum, tetapi tolong diperhatikan Rasulullah SAW mengatakan La tajtami'u ummati ala dolalatin Umatku tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan Kalau Allah mengatakan Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Maka kuntum yang terdepan adalah sahabat Makanya ketika para ulama menafsiri firman Allah wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lalul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin yang dimaksudnya sabilul mu'minin adalah ijma'us sahabah Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Apa-apa yang dipandang muslimun itu baik di sisi Allah baik dan apa-apa yang dipandang muslimun itu buruk maka di sisi Allah buruk yang dimaksudkan adalah sahabat. Tapi sekarang pendapat sahabat sudah mulai banyak tersingkir karena keakuan Ananiah menurut saya dan yang lainnya. Ya. Pak, demi Allah, kalau seandainya ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan pemahaman sahabat, dan ketika mereka duduk menghadapi konflik perselisihan menggunakan pendapat-pendapat sahabat ketemu Kenapa? Karena tidak ada satupun perbedaan di kalangan sahabat yang sampai membuahkan perpecahan. Dan tidak ada satupun sahabat meski ketika itu sudah muncul aliran-aliran sesat seperti Khawarij menjadi tokoh bid'ah. Ini menunjukkan perlindungan Allah betapa ini begitu bagusnya, begitu kuatnya, sempurnanya pelindungan Allah kepada sahabat. Ada khawarij. Bahkan sudah ada muncul khodariyah pada zamannya. Tapi tidak ada satupun di antara sahabat ini menjadi tokoh khawarij. Menjadi tokoh jahmiyah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas tadi. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, eh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an an'amta alaihim, terdepan adalah sahabat. Makanya la tasubu ashabi Sehingga Rasulullah SAW ketika ini, maaf Abdullah ibnu Mas'ud ketika memberikan satu dasar keteladanan dalam beragama, karena dimanapun agama itu pak, pasti ada fikur, ada ajaran. Kristen lihat, ada fikurnya, dari mulai Yesus sampai seterusnya kemudian ada ajarannya Yahudi juga begitu bahkan di antara sekte Syiah ada fikurnya ada ajarannya ahli sunnah wal jamaah fikur kita Rasulullah sahabat dan tabiin maka ketika terjadi perpecahan Rasulullah menganjurkan apa untuk ber, kembali kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin dan di antara firqah sekian yang tersesat itu kemudian selamat satu. Siapa yang selamat? Ma'ana alaihi washabi. Mereka yang berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran sahabatku. Ini mendirikan suatu kemutlakan. Ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Mangkana minkum muta'asya. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan. Fal ashabi ashabin nabi. Hendaknya menjadikan sahabat nabi sebagai teladan. Kenapa? Alasannya Abdullah ibnu Mas'ud simple. Fa innahum abarrul ummati kuluba karena mereka orang yang paling baik hatinya. Wa akal wa a'maquha ilma paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah wa aqalluha takallufa paling sedikit penyimpangan dan kesesatannya. <clears throat> Maka jaminan khairun nas alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin muncul kenapa tadi a'maquha ilma paling dalam ilmunya, paling baik iman dan takwanya, dan paling sedikit kesalahannya. Kenapa? Karena kalau menyimpang salah langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Beda dengan kita, salah kebablasan, nggak ada yang negor. Kadang ditegur pun ngeyel. Selanjutnya, hal-hal yang sudah mulai sama di tengah umat Islam adalah penyimpangan di dalam asma wa sifat. Jadi ada yang saya lihat kita temui di kalangan umat Islam sekarang sudah mulai sama sekali keimanan dia terhadap asma wa sifat. Bahkan mereka tanpa sadar kecebur ke dalam pendapatnya Jahmiyah. Pak, saya ingin kasih kesimpulan simpel. Ketika ada sekelompok umat Islam ditanya Allah itu di mana? Jawabannya di mana-mana. Kalau ditanya Allah ada nggak? Rata-rata jawabannya seragam. Menjawab Allah itu ada. Setelah pertanyaan di mana adanya, di sini pecah menjadi empat. Yang pertama, mereka dari kalangan orang-orang tasawuf filsafat mengatakan Allah di luar alam juga tidak, di dalam alam juga tidak, dan tidak berposisi sehingga tidak bisa ditunjuk maka kesimpulannya terus di mana? Ya di mana-mana. Udah. Karena Allah itu tidak menempati suatu tempat. Karena kalau menempati suatu tempat berarti makhluk. Karena tempat itu sendiri makhluk. Akhirnya untuk menyelesaikan suatu pertanyaan, terus di mana Allah? Ya udah, jangan ditunjuk, jangan diisyarai, jangan disebut, bilang di mana-mana. Padahal bilang di mana-mana itu juga akhirnya tempat. Ya. Jadi mereka menghindari dari sesuatu akan terjebak pada sesuatu. Contoh, mereka ini kan ingin menghindari Allah itu semayam di atas aras. Karena kalau dikatakan Allah itu semayam di atas aras berarti menempati suatu tempat. Akhirnya dia bilang di mana-mana termasuk di masjid. Tempat juga, di toilet tempat juga bahkan lebih rendah. Di mana? Di hutan, di gunung. Pokoknya di mana-mana. Tempat enggak itu? Tempat. Maka yang menyelesaikan adalah qala Allah qala Rasul yaitu huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi yang keluar dari bumi wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir zatnya semayam di atas aras ilmunya, peliputannya dan juga pengetahuannya di mana saja antum berada, Allah mendengar antum, melihat antum, mengetahui antum, meliput antum. Oleh karena itu, zatnya semayam di atas aras sementara ilmunya, sifatnya di mana-mana. Pendengarannya di mana aja. Allah mendengar suara antum, Malah Masya Allah Pak, ada suatu penjelasan yang cukup bagus. Ya, bagaimana Allah bersemayam di atas aras sementara manusia di alam yang kecil ini Allah liput. Ditunjukkan, dibuktikan di mana qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah. Pengaduan itu kata Aisyah, saya sayup-sayup mendengar dari sebelah kamar Allah Subhanahu wa taala mendengar di atas aras. Padahal kalau kita urut bumi dan langit ini, Pak, masih di dalam kursi. Makanya Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh dan besaran aras dengan kursi. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi seperti tujuh keping dirham dilempar di atas apa tameng. Dan tidaklah besaran kursi di, di di hadapan aras seperti kahal koti hadidin ulkiyat fil pula seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Luasnya padang pasir ini ibarat besarnya aras, sementara besarnya kursi dan langit itu seperti lingkaran besi. Allahu Akbar. Sementara Ar-Rahmanu 'alal arsistawa dan simple aja. Orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa mengangkat tangan kemana? Kemudian orang yang mengatakan Allah di mana-mana ketika dia membahas Isra Mi'raj. Allah kata Nabi Muhammad ketemu Allah di mana? Ya. Masya Allah. Dan ini tidak ada satupun yang berbeda. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, berdoa mengangkat tangan ke atas langit. Gak ada yang satu pun begini-begini. Karena di mana? Dan tidak ada satupun yang mengatakan ketika Rasulullah Mi'raj ketemu Allah di gua Selarong. Juga nggak ada. Ketemu Allah di Sidratul Muntaha di atas langit. Udah selesai. Nah, dan sekalian tentang masalah asma wa sifah. Ahli sunnati wal jamaah berpendapat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrib menyimpangkan Kemudian taktil mengingkari. Takyif membayangkan bagaimana sifat Allah. Tamsil menyerupakan dengan makhluknya. Kalau tashbih menyerupakan dari beberapa sisinya, kalau tamsil seluruhnya. Intinya walam yakullahu lahu ahad. Tapi kita sebelumnya sudah menetapkan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan hadirin sekalian, pemahaman kita terhadap asma wa sifat itu sangat menentukan tambahnya iman kita, dalamnya keyakinan, kekuatan akidah kita. Kenapa? Karena Allah mengenalkan kepada makhluknya, mengenalkan kepada kita tidak lewat zatnya, akan tetapi asma wa sifatnya. Makanya Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah Allah itu memiliki 99 nama siapa yang menghitungnya maknanya menghafalkan lafadznya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya di dalam doa dan ibadahnya dan menggunakan tawasul di dalam zikir dan doanya. Ini maknanya apa? Menghitung. Coba antum sekarang tidak usah banyak-banyak. Kalau antum paham betul Allah Maha mendengar. Di mana di mana antum akan bicara yang tidak didengar oleh Allah. Allah Maha melihat di daerah mana, di tempat mana yang antum tidak dilihat oleh Allah dan Allah Maha mengetahui. Makanya dari sekalian, kenapa nama Allah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an itu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim? al basir al alim karena maha mendengar untuk mengontrol suara kita Maha melihat untuk mengontrol tingkah laku kita Maha mengetahui untuk mengontrol isi hati kita Alias apa yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah. Suara kita paling samar didengar oleh Allah. Tindakan kita dimanapun dilihat Allah. Insya Allah kita akan lurus. Itu makna man ahsoha. Ya. Yeah? Selanjutnya dari sekalian kita percepat karena masih cukup lumayan banyak ya. Tentang masalah kaitannya dengan akidah yang sudah mulai sama di tengah umat Islam yang berikutnya adalah ad-du'a wal istighatsah bi ghairillah. Dan ini marah hampir sekarang ini menjadi sesuatu yang lumrah yaitu berdoa dan minta bantuan kepada selain Allah ada yang kepada malaikat, ada yang kepada jin, ada yang kepada wali yang ada di kuburan. Bahkan ada yang salian berbagai macam tempat-tempat yang diyakini keramat, yang diyakini di sana ada wali yang sangat hebat, ternyata tidak jelas sejarahnya. Bahkan ada yang cenderung diada-ada. Contoh aja ada salian di daerah Mojokerto itu ada satu kuburan yang sangat ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai macam penjuru yang diyakini itu adalah makamnya Syekh Jumadil Kubro. Apakah di situ benar-benar dikubur Syekh Jumadil Kubro? Tidak jelas, cuman hasil wangsitnya Gus Dur kira-kira di sana. Coba dipercayai sekian ribu orang. Malah yang lebih aneh lagi wali pitu yang ada di Bali. Ya, wali pitu yang ada di Bali itu Pak, hasil rekayasa orang-orang yang ingin mengejut wisata wisatawan di daerah Bali yang jatuh terpuruk pasca bom Bali. Kira-kira untuk menarik wisata yang paling menarik apa? Ada unsur religinya, diciptakanlah apa? Ziarah religi ada wali pitu. Itu kan gitu. Kalau di Jawa ada wali sembilan, maka di Bali ada wali pitu. Nanti nggak tahu, mungkin di Lombok ada wali limo. Yeah. Mungkin di Sumatera nanti dimunculkan wali telu. Ya kan gitu. Ada lagi juga wali siji. Ya siji berarti Zainal Abidin. Ada-ada aja. Ya. Akhirnya dan salian maaf di antara mereka ada sudah yang menjadikan wali ke-10 di Jawa adalah Gustur. Makanya makamnya itu dikunjungin itu dalam satu hari itu sampai kadang-kadang menyentuh empat puluh ribu. Parkiran itu sampai di luar-luar. Bahkan di antara mereka itu dat dengan senang, dengan bangga, dengan syahdu dan khusyuk, dia merasa puas bisa membawa tanah kuburannya Gustur sehingga dipakai untuk campuran kopi brick diminum untuk kesembuhan dan bahkan ada salah satu kuburan Pak setiap bulan itu penjaga juru kuncinya itu kehabisan tanah kuburan jadi setiap bulan itu kuburannya hilang tanahnya akhirnya apa dia setiap bulan harus mengambilkan dari sawah dari kanan kiri makam itu Kenapa daripada berebut berdesak-desakan di kuburan hanya ambil tanah yang aslinya dari sawah, mendingan ambil langsung sawah. Tapi itulah khurafat, itulah keyakinan tahayul sehingga subhanallah contoh aja bagaimana orang berebut dengan uh, airnya ponari dulu kan. Sampai ketika itu airnya ponari mengalahkan pokari sweet. ya. ya. Masya Allah. Padahal jelas Rasulullah mengatakan faida saal tafas adillah kalau kamu minta mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah itu tidak butuh penyambung, Allah itu tidak butuh perantara, langsung silakan. Tapi itulah manusia kepuasan batinnya harus melalui berbagai macam TBC tahayul bid'ah khurafah. Memang orang Indonesia itu lucu. Kalau diminta susah, tapi kalau dibohongi gampang. Itulah. Kalau sekarang diberitahu apa adanya, itu mereka nggak percaya. Tetapi kalau ditipu-tipu sedikit, mereka itu malah percaya. Coba bayangkan, logis nggak pak? Orang pengusaha hebat berhasil menyerahkan uang miliaran kepada Ki Kanjeng untuk digandakan. Penggandaan uang dimanapun itu jelas di bisnis yang paling bagus. Ini sudah bisnis malah disimpan di Kiai Kanjeng. Jelas berganda-ganda hilangnya. <laughs> kan gitu. Itulah. Jadi kalau sama orang Indonesia itu jangan minta tapi nipu bagus. Karena orang Indonesia itu paling susah diminta, paling gampang ditipu. Ya kayak antum tuh. Dimintai sumbangan susah, tetapi ditipu lewat Pak, insya Allah sebentar lagi simpenan harta karun Wali Songo yang disimpan di Bank Swiss akan keluar. Coba Wali Songonya di mana? Rekeningnya di mana? Gitu loh Pak. Itu dan anehnya percaya. Di jadi di bank Swiss itu ada harta karunnya Wali Songo. Nanti kalau sudah keluar kita akan bangun sejuta masjid di Indonesia. Oleh karena itu Pak, untuk supaya Bapak dapat karena ini gerak cepat, antum secepatnya mengirim proposal ya. Dan masing-masing proposal ada biaya administrasi satu juta. Ah, ini inilah harta karunnya Wali Songo satu juta. Lah kalau yang senyetorkan proposal itu coba antum hitung satu juta kali seribu berapa? Subhanallah. Itu harta karun. Nah nanti dari satu juta kali satu juta ini diloloskan aja dibuat untuk membangun sebagian dana itu satu dua masjid itu pak bukti pak lihat itu masjid yang sebelah sono itu sudah kita bangun dan itu sudah sebagian harta karun di pengsus keluar pak gitu kan gitu padahal uang dari urunan satu juta ini antum lihat yang aneh pak dulu kaisar yang menipu pejabat-pejabat orang gedean yang agrobisnis dulu di mana suka bumi iya. Itu kan tipuan. Gitu. Kalau diminta, Pak, minta uang untuk bangun masjid. Aduh, kukur-kukur itu sampai botak. Nggak keluar-keluar. Makanya betul kenapa hikmahnya orang bakhil itu nanti disetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Katanya Muhammad uh, Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar. Karena ketika orang bakhil itu yang action pertama kali apa? Pal ini jidatnya mengkerutkan. Hmm, kan gitu. Aduh mas nggak ada mas. Pegang kawan. Habis itu ditinggal kasih punggung lambungnya. Habis itu pergi tinggal kasih lambungnya. Nasallah. Selanjutnya nih akidah yang sudah mulai samar terdegradasi adalah banyak sekarang ini orang menyembelih untuk selain Allah. Termasuk penyembelihan di acara-acara bid'ah, termasuk penyembelihan di acara perayaan-perayaan syirik. Ada yang ditujukan kepada gunung, ada yang ditujukan kepada lembah, ada yang ditujukan kepada laut dengan permak istilah sedekah kalau di bumi namanya daratan namanya sedekah bumi, kalau di lautan namanya sedekah laut. Semua ini di atas namakan Islam, bahkan dihadiri kadang-kadang ulama setempat katanya, padahal itu adalah syirik. Apa makna lain daripada sedekah bumi? menyembelih untuk selain Allah. Karena ada yang di sana yang disembelih kadang-kadang sapi, kerbau, kadang-kadang sajen, kadang-kadang kepalanya dilepas ke, ke lautan tersebut. Ini semuanya masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa umati lillahi rabbil alamin la syarikalah jadi ketika sembelihan itu kita tujukan kepada selain Allah, apapun bentuknya, prosesinya, alasannya, itu la syarikalah syirik. Kalau sekarang inna solati wa nusuki, kita tujukan kepada Allah, maka itu tauhid, berarti kita tujukan kepada selain Allah adalah syirik. Makanya nazar-nazar kepada para wali. Bahkan ada Masya Allah yang datang jauh-jauh dari Cirebon, dari Pekalongan, kadang-kadang dari Surabaya, bahkan kadang dari Lombok. Untuk datang nyekar ziarah kubur Syekh Abdul Qadir Jailani hanya sekedar untuk syirik. Ya, Coba bayangkan perjalanan begitu mahal capek. Datang-datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani minta, Assalamualaikum dir e, gue sebentar lagi nyalek dir ya tolong dir doakan sama Tuhan ente dir supaya saya jadi coba syirik nanti kalau saya sudah jadi dir insya Allah akan nyembelih sapi tiga di sini dan itu dilaksanakan bahkan di antara mereka tidak tanggung-tanggung kadang-kadang melaksanakan pesta besar di kuburan tersebut Coba antum lihat kuburan Balaan, kuburan Seragen, yang kuburan di Gunung Kemukus, yang eh, Kiai Samudro, yang disinyalir di sana tempat kuburan Kiai Samudro. Kiai Samudro ini adalah pujangga kerajaan Mojopahit, ya, yang punya eh ketika itu lari dari kejaran bapaknya karena mempacaran membawa istri bapaknya. Ya. Coba dikultuskan. Akhirnya larilah ke daerah tersebut. Nah, sendang, telaga yang digunakan untuk ini mencuci muka, mandi oleh istrinya ini sekarang diyakini orang barokah. Makanya siapa yang pengen cantik maka datang ke sana awet muda, uh, apa namanya, cuci muka bahkan mandi di telaga tersebut. Yang lebih parah lagi, siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan tersebut. Dan saya membuktikan sendiri. Maksudnya saya melihat gitu loh. Maksudnya saya melihat. Ceritanya gini. Saya pernah kedatangan wartawan dari Jazirah Arabia Kemudian dia ingin meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Ketika itu saya masuk setelah asar nggak ada orang bahkan sepi. Ternyata maghrib mulai berbonong-bonong. Ini kuburan balaan. Terus kemudian di kanan kiri itu sudah mulai ada bedeng-bedeng wanita keluar masuk. Mulai kepercayaan saya semakin kuat. Ternyata hadirin sekalian setelah Isya seluruh tempat itu penuh. Akhir, yang aneh tempat seluas itu lampunya jauh-jauh dan itu remeng-remeng semua. Ngapain orang ini segini banyaknya segini ribunya? Apalagi katanya kalau Jumat Kliwon itu sampai menyentuh angka 2000 eh 250 ribu pengunjung. Coba, ya. Yeah. Dan kesana semuanya minta barokah kuburan tersebut. Ya. Nah, saya sempat ya, kan saya ke sana tidak ingin ada nggak ada tujuan dakwah. Saya datangi juru kuncinya. Ya, saya kenalan. Ternyata dari Jawa Timur, Pak. Sampai jauh-jauh ke sini mengembangkan syirik kenapa? <laughs> Oh dia marah dia. <laughs> Ya. saya pancing memang ya saya sambil kuyon kan eh, saya pakai Jawa, bahasa Jawa Timur juga. Antum ini dosa besar ini antum. Orang sekian banyak antum. Antum siapa? Nggak saya sekarang datang untuk menjelaskan ke antum, ke bapak. Itu. Udah jangan macam-macam di sini. <laughs> kan gitu. Lah akhirnya saya tunggu duduk. Saya datang ke sana sampai dua kali. Apa, dua apa tiga. Nah ketiganya ini belum ketemu sudah tunjuk. Ah ini orang yang kemarin ini. Apa ya? Aduh sudah nggak enak rasanya kan. Yang ajib ada di sekalian jam 9 sudah mulai. Kamera pasang. Kita nyalakan kamera. Benar pak. Di tempat makam itu mereka melakukan perbuatan mesum Kamera nyala begini pada lompat sono lompat sini. Coba. Ya Allah, haji. Bagaimana kemungkaran sedahsyat ini dan itu dua-duanya di Jawa Tengah, satunya di Karanganyar, satunya di Sragen. Tuh, makanya betul nanti Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Yang hilang itu Jawa Tengah. Ya kan? antum kenapa melototin saya? <laughs> Dan, perlu diketahui Pak, Jawa itu dulu asalnya kan nyambung semua. Dari Sumatera sampai Bali. Antum lihat aja struktur geologi kita kalau ada di Google itu. Itu masih ada bekas-bekas nyambung. Cuman selat Bali itu hilang apa namanya sambungan itu tahun uh, di abad dua uh, Dan antara Jawa dengan Sumatera itu terbelah bentangannya sampai 12 mil tahun 1882. Itu pernah terjadi letusan gunung Krakatau sangat dahsyat sampai menghilangkan daratan Sumatera yang nyambungkan ke Jawa itu dulu hanya sungai 12 mil dan menimbulkan tsunami sampai Karawang yang tingginya 40 meter. Makanya jangan tinggal dekat-dekat Krakatau. <laughs> Eh, tenang aja. Antum mati syahid insya Allah. <laughs> Oke. Okay. Okay. Jadi ada yang sekalian selanjutnya akidah yang mulai sama di kalangan umat Islam adalah keyakinan adanya selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Terutama pada dukun. Sekarang Indonesia ada yang sekalian Disemarakkan oleh dukun. Dan alhamdulillah salah satu dukun terkenal sudah masuk Islam ya Kolbuser ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah ya amin tapi hadirin sekalian itulah karena memang dukun itu dilanggengkan jadi kalau kita itu mau ngomong nggak tahu sekarang ini ayam dulu apa telur dulu apakah pemanfaatnya atau dukunnya dan ketahui di Indonesia ini dukun itu menjadi manusia paling bermartabat, bergengsi, bahkan mulia. Karena selalu dibutuhkan dalam lini kehidupan. Padahal ada sekalian Rasulullah SAW memberikan satu penegasan. Ya, man atakahinan au arrafan fasalahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, Allah tidak eh, menanyakan sesuatu, Allah tidak akan menerima sholatnya 40 malam. Maksudnya 40 hari 40 malam. Itu kalau iseng. Menanyakan saja. Tetapi kalau sekarang ada unsur pembenaran. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur apa yang telah diturunkan oleh ke, ini, kepada Nabi Muhammad. Intinya berat. Dan cukup tanpa belajar, tanpa melalui perkuliahan yang susah, mendapatkan titel gelar paling bergengsi yaitu orang pinter. Gitu. Makanya kalau ada lomba orang pinter seluruh dunia, dari Jepang pinter bikin robot cerdas, dari Jerman bikin kapal selam, dari Amerika peluru kendali, dari Indonesia pinter nyantet. Nah, itu, itu pinternya. Makanya dari salian gak pernah beres. Dan dimanapun antum lihat, sihir, santet menjadi suatu jajanan yang utama. Makanya kalau kita lihat STMJ, santet, tenung, magic, jengges, menjadi jajanan orang kita. Ya, mau tanam, mau mau cocok tanam, datang ke dukun, mau panen, datang ke dukun, mau nikah konsultasi ke dukun untuk menetapkan jodoh juga minta pendapat dukun. Dan ketika walimah juga dukun, semuanya diserahkan kepada dukun. Dan anehnya orang itu kadang-kadang taat banget sama dukun. Sementara diberikan petuah agama oleh ulama, kadang-kadang apa? Meremehkan. Padahal lebih nikmat, lebih berkah, lebih rahmat mengikuti ajaran para ulama daripada dukun. Dan lebih mudah ada orang pak disuruh untuk cari ayam cemani. Itu sampai satu minggu keliling desa kampung nggak nemu-nemu. Ada yang disuruh untuk mencari kambing kendit. Tahu nggak kambing kendit? Itu kambing-kambing uh, yang sangat bagus untuk tumbal. Dia cari keliling kota ini kampung-kampung. Bahkan di antara mereka disuruh untuk cari pisang emas sama kutunya kebu untuk menyembuhkan penyakit liver. Diulek jadi satu. Coba bayangkan. Dimakan mereka. Masya Allah Yang lebih parah lagi, uh, mereka ke, ada yang datang kepada dukun karena saudaranya hilang. Akhirnya diberikan satu uh, karena dapat wangsit, supaya adikmu bisa kembali beli ada sepeda beko sepeda gede itu loh yang kalau oh, apa sepeda gunung nanti dijagang terus kemudian puter rodanya ke belakang 17 kali tidak napas sambil batin adikmu supaya balik minta sama Allah sambil muter ser, balik deh pulang gitu coba diturutin Bahkan di antara mereka cari itu loh Pak, telur angsa yang busuk. Itu harganya bisa sampai 3 juta satu. Kan membusukkan telur kan nggak bisa antum lakukan kan? Pesan ke angsa juga susah. gitu. Ya kan gitu. Oh itu sampai harganya 3 juta bahkan 5 juta. Loh, anak nggak ngada-ngada. Satu telur busuk itu 5 juta. Nah, itu. Ada yang lebih hebat lagi mencari kain kafan mayit yang mati pada waktu Jumat Kliwon. Itu, itu digali. Dan anehnya cara untuk mengambilnya pun tidak boleh pakai tangan tapi pakai mulut. Ini semuanya adalah cara-cara perdukunan, sihir, Padahal telah difonis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru bahkan dimaksudkan eh, kufur bisa kufur akbar dan Rasulullah juga memasukkan dosa sihir itu as-sab'ul mubiqat tujuh dosa yang menghancurkan. Selanjutnya pergi ke tukang ramal, tukang dukun, eh, apa namanya, dan jimat-jimat. Ya ini semuanya termasuk perkara-perkara yang uh, eh, merunyak di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir uh, jam 11 sekarang yang terakhir akidah yang mulai samar tipis di hati umat Islam sudah mulai banyak menghalalkan kemungkaran. Sudah banyak di antara kita menghalalkan musik. Sudah banyak di antara kali kita menghalalkan sutra. Bahkan maaf menghalalkan zina. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah saya kunu fi ummati aqwamun al hirra wal khamra wal ini yastahil uh, eh, masyaallah al hirra wal harir wal khamra wal ma'azil akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, homer, musik. Ya, sekarang sudah hampir semua kemungkaran. Minuman homer, eh, homer di, dihalalkan dengan atas nama minuman keras. Sekarang sudah tidak keras lagi. Minuman segar. Ya. Kalau dulu homer masih mengerikan tapi diringat dihalus diperhalus lagi minuman keras sekarang diperingan lagi diperhalus minuman segar berbintang, nah kan gitu apalagi ada embel-embel subhat nol alkohol mana ada homer nol alkohol itu itu terus kemudian musik apalagi yang sekarang ini pak maaf yang bicara boleh adalah ustadz. Yang bicara boleh adalah tokoh agama. Kemudian dimunculkan katanya musik islami, nyanyian islami. Antum cek. Baca di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, Iqtida'us Siratul Mustaqim. Di antara 10 perkara kebiasaan ahlul kitab yang sudah ditiru umat Islam 10 itu apa? menjadikan musik sebagai sarana ibadah. Antum sekarang cek ketika Idul Fitri, apa bedanya dengan Natal? Ya, cuman yang muncul berbeda. Ini nuansanya Islam, ini nuansanya Kristen. Tapi pada hakikatnya sama. Makanya di Nusantara pernah ada seorang Kristen yang masuk Islam gara-gara mengamati, menganalisa dengan fitrohnya. masa saya ibadah kok nyanyi-nyanyi? Akhirnya masuk Islam. Setelah di Islam ketemu nyanyi lagi. Iya <laughs> kan? Cuman beda liriknya. Kalau di sini mungkin pakai bahasa Inggris, yang di sini pakai bahasa Arab. Bahkan saya pernah dengar sendiri datang di suatu masjid mampir sholat sebelum sholat asar disetel kosidah padang pasir makadir padahal di salian makadir itu adalah kosidah musik Arab yang nuansanya apa nuansanya pacaran jadi Makdir itu ceritanya seorang pacar yang memutuskan cinta seorang perempuan. Jadi ada dua sejoli yang mengikat hubungan apa? Hubungan cinta kemudian putus. Maka sakit hatilah si perempuan itu akhirnya menulis satu bait syair Makedir. Jadi Makedir itu nama pacarnya. Makedir itu. Subhanallah. Ya. Dan anehnya ibu-ibu itu nangis. Saking khusyuknya. Lah, ini kan mendingan kita mendengarkan jelas sakitnya tuh di sana. Sakitnya di sini kucing garong apa? Jelas nerakanya gitu. Kalau ini kan samar. Karena apa? Karena diberi stempel tadi, musik Islami, musik bernapaskan Islam. Apalagi yang saya lihat yang menyanyikan itu orang-orang yang dikenal adalah sosok Muslim yang masya Allah teladan, bahkan mungkin dia itu dekat dengan berbagai macam uh, apa namanya simbol-simbol Islam. Oh dia berjasa membawa rambutnya Rasulullah Oh kan gitu. Akhirnya orang makin yakin musik itu boleh. Adalah dari sekalian sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan satu dalil pun dari Al-Quran dan Sunnah musik itu halal. Kalau nyanyian, kalau lagu ada, ya syair maksudnya. Tolong dibedakan antara lagu dengan musik. Kalau musik mutlak. Kalau lagu antum lihat. Kan gitu. Di antara para ulama memberikan suatu uh, catatan-catatan eh, macam seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih al Tapi kalau sudah musik mutlak gitu. Dihalalkan. Dan disinilah sudah sekarang. Coba membuka aurat dihalalkan, pacaran dihalalkan, riba dihalalkan, semua hampir. Apa yang sekarang kita tidak Dihalalkan itu maknanya dia tidak akan berkuar-kuar dengan ucapan ini halal, tapi tindakannya melakukan itu semua. Udah. Sampai akhirnya Pak, yang tidak boleh itu cuma satu. Yang mungkar itu cuma satu. Apa? Nyolong. Makanya kalau ada orang ditanya, Pak, kenapa antum kok riba? Kan yang penting nggak nyolong, Pak. Pak, kenapa antum kok korupsi? Pak, yang penting kan nggak nyolong, padahal nyolong korupsi. Jadi yang dosa itu kayaknya cuma satu, yang penting tidak nyolong. Semuanya. itu Zina dihalalkan, pacaran dihalalkan, riba dihalalkan semua. Demikian, mungkin ada yang tanya, syarat pertanyaan tiga, satu tidak sulit-sulit. Kemudian yang kedua kaitannya dengan materi, yang ketiganya singkat padat, ya keempat pakai catatan ya. Bagaimana cara mengajari anak istri tentang syariat Islam? Sedangkan kami para suami sering pulang malam sehingga tidak ada lagi tenaga untuk mengajari mereka. Masya Allah. Ini memang begini Pak. Dunia modern dunia serba materialistis ini membentuk orang itu sudah diperas sehingga tidak tersisa lagi tenaga untuk ngurusin akhirat. Antum lihat tingkah manusia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja. Sabtu e, euforia, ya. Makan sana, makan sini pelampiasan. Ahad pun sudah mulai capek persiapan Senin. Itu terus. Sampai di perusahaan pun ngadakan kajian itu selalu gagal. Kurang lembur, karyawan juga nggak datang karena pulang cepat katanya. Kebanyakan lembur juga nggak datang karena apa? Pulang malam. Oleh karena itu di sini harus di manage. Pak, waktunya Imam Syafi'i sama dengan waktu antum. Kesibukan Imam Ahmad sama dengan kesibukan antum. Tapi kenapa sekarang berbeda? Imam Syafi'i Muhammad memanage waktu. Makanya di sini dikatakan oleh Imam syafii setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak gunakan untuk menyabet, kita yang disabet. Yang kedua, pribadi manusia itu tidak bisa di tengah-tengah. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kecebur ke dalam keburukan. Kalau tidak sibuk dengan keburukan, ya kebaikan. Kalau nggak baik, ya buruk. Nggak ada tengah-tengah. Makanya manfaatkan waktu untuk yang positif, sibukkan Anda untuk kebaikan. Nah, caranya begini. Antum yakinlah, bukan robot. Nggak mungkin antum sekarang ini Terus full kerja. Antum pulang malam, oke. Okay. Pagi berangkat. Tapi kan ada hari libur. Ada juga kadang libur kecepit. Jumat, Sabtu, Ahad. Nah inilah saat-saat kebersamaan untuk kita ciptakan. Dan untuk menyebarkan ilmu di antara keluarga ini gampang. Antum sekarang beli ajar Yadu Solihin. Terus antum bacakan setiap sebulan sekali ke, seminggu sekali kalau memang nggak bisa, sebulan sekali, satu hadis. Tidak harus Anda mengajar, tapi kita bersama-sama untuk membaca. Yuk, kamu dengar, saya membaca atau sebaliknya. Terus kemudian kalau libur panjang Sabtu eh, hari Jumat Sabtu Ahad atau bahkan mungkin Kamis antum buat satu program dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Apa yang harus kita kerjakan bersama keluarga? Contoh, kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh kita membaca dikir pagi. Lalu setelah itu kita kebersihan rumah. Ada yang bagian toilet, ada yang bagian dapur, ada yang bagian kamar. Setelah itu kita mandi. Habis mandi sarapan. Habis sarapan kita sholat duha. Dan sesekali sholat jamaah, sholat sunnah nggak ada masalah. Yang bermasalah, yang bisa menyeburkan orang ke dalam bid'ah itu kalau dilazimkan. Ya, kalau dilazimkan harus apalagi meyakini sholat duha berjamaah itu sunnah. Itu yang bid'ah. Itu bisa sekali. Atau kalau memang takut kejebur di dalam suatu perkara yang baru, ke dalam kebid'ah, sholat sendiri-sendiri, tapi bersama-sama ayo sekarang mulai sholat. Ada yang di atas kalau rumahnya tingkat, ada yang di sebelah sana, yang penting dimakmurkan. Kemudian ketika kiamul lain, kita bangunkan. Bahkan ada yang salian, Abu Hurairah itu Pak, dari mulai Isya sampai subuh rumahnya itu di set tidak sepi dari kiamul lain. Jam sekian sampai jam sekian bagian istrinya, jam sekian sampai sekian bagian dia, bagian budaknya termasuk. Makanya ada budak salah satu salafus soleh dijual kepada orang awam. Terus kemudian orang tersebut mengatakan bangun bangun subuh. Kata budak tersebut, kamu tidak kenal sholat kecuali subuh. Karena dia biasa dia mulai. Kemudian ketika Ramadan mengingatkan puasa-puasa Ramadan, kamu tidak kenal puasa kecuali Ramadan. Karena budak ini biasa puasa Senin Kemis. Dan masya Allah, puasa yang disyariatkan oleh Islam itu betul-betul untuk kesehatan. Puasa Daud itu ngisi nguras per hari. Kita isi satu hari, kita kuras satu hari. Sehat. Senin Kemis nguras mingguan. Kenapa Senin? Karena rata-rata Jumat, Sabtu, Ahad itu ngisi. Iya enggak? Antum ngepol kan makanya? Nah, dikuras Senin. Kenapa kemis? Karena persiapan weekend libur. Oh kan sebentar lagi ini akan ngisi uh, besar-besaran puasa jadi kuras isi. Kalau tidak bisa nguras ngisi bulanan, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15. Kenapa tanggal itu? Karena tanggal-tanggal itu darah orang sudah mulai bermasalah. Karena tekanan gravitasi bumi, darah sedang mulai mengental, maka sering orang-orang temperamental dan emosional itu kumat. Makanya antum perhatikan orang-orang temperamental, orang-orang emosional dan pecandu alkohol itu kumat tanggal berapa? Tanggal itu. Dan antum juga ingat aja, suami istri patuh rata-rata tanggal berapa? Nah, tanggal itu biasa. Oke. Jadi kegiatan bisa kita ciptakan, masya Allah ya. Nah, untuk masalah ngaji, ada kajian bulanan, keluarga diajak. Antum bisa ngajak ke mall, antum bisa ngajak ke sana sini. Kenapa ngajak ngaji gagal? Nah ini permasalahannya di situ, ya. Karena memang ada sebagian perempuan, ibu-ibu, kalau diajak ke mall itu langsung semangat, langsung mukanya itu ceria, tapi kalau diajak ngaji pucet. Nah itu. Nah ini bagaimana caranya untuk bikin ceria diajak ngaji? Caranya apa? Dipadukan Dek, insya Allah habis ngaji ke mall. itu kan gitu. Itu nanti yakin itu. Ketika ngaji nggak konsentrasi. Sama juga. Akhir-akhir ini sering terjadi gempa di Cilacap. Pantai Selatan, Pulih, apa namanya Intinya dari sekalian, saya tidak menentukan satu daerah. Tidaklah terjadi gempa melainkan akibat dosa. Makanya ketika terjadi gempa di Madinah pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi lalu mengatakan, "Kalau sekali lagi terjadi gempa, aku tidak mau tinggal bersama kalian lagi." Kenapa? Kalian berdosa semua, anak yang mati nanti. <laughs> Enak aja loh kan gitu. gitu. Makanya disalin Masya Allah Termasuk karomah Umar Pernah sungai Nil itu kekeringan Dikirimin surat sama Umar bin Khattab Wahai Nil alirkan airmu Kepada kaum muslimin di sekitar kamu Akhirnya Masya Allah melimpah air Nah Allah berfirman wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian itu dari akibat ulah tangan kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Dan hadirin sekalian, antum perhatikan, entah itu gempa vulkanik dan tektonik, entah itu banjir bah, perhatikan saja dalam tataran realita. Katanya Imam Ibn Khayyim tidaklah terjadi banjir bah melainkan akibat kriminalitas zina. Antum perhatikan aja, gunung meletus, terus kemudian gempa bumi, banjir bah selalu di kanan kirinya ada maksiat kolektif yang sudah overdosis dan yang bisa melakukan pendiaman. Makanya betul kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, "Ma ra'a qaumun munkaran." Tidaklah ada sekelompok kaum yang melihat kemungkaran falam yughayyiru illa halu bi anfusihim iqaban min Allah melainkan dia telah menghalalkan siksaan dari Allah. Dan pengalaman berbicara selalu dari mulai dari ujung barat sampai ujung timur Allah memberikan keajaiban di dalam kejadian-kejadian tersebut. Contoh aja di Palu, ketika terjadi gempa yang begitu dahsyat, Allah itu kayak milih-milih mana yang saya harus lenyapkan, mana yang tidak. Yang ajaibnya Pak, di Palu itu kapal besar pesiar itu sampai naik ke daratan, rumah ikhwan yang di sampingnya masih utuh. Ya, ajaib. Oleh karena itu, tidaklah musibah itu terjadi karena dosa, dan tidaklah untuk menghindari kecuali dengan taubat dan istighfar. Makanya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka sedang istighfar. Obatnya istighfar karena nggak ada satupun yang bisa lepas dari dosa. Yang bisa menghindari dari dosa musibah itu semua adalah satu yaitu taubat dan istighfar. Set akidah Ash'ariyah itukah Imam Ash'ari sudah bertaubat dari akidah e, takwilnya di akhir-akhir hayatnya. Tapi kenapa pengikut akidah tersebut masih berpandangan dengan akidah itu begini? Hadir sekalian termasuk keunikan memang adalah ada suatu firqoh sekte yang tokohnya sudah bertaubat tapi pengikutnya tidak mau taubat. Di antaranya ini. Perlu diketahui Abdul Hasan al Ashari mengalami metamorfosa itu sampai tiga kali. Pertama kali dia tumbuh di atas Mu'tazilah. Makanya buku-buku yang ditulis pertama kali beliau menguatkan mengokohkan Mu'tazilah. Kemudian setelah mendalami debat-debat filsafat, maka dia akhirnya mentok akhirnya membaca penyimpangan-penyimpangan Mu'tazilah, maka dia mendirikan akid, akidah Asy'ariyah. Setelah lama akhirnya dia membantah suatu pemikiran Mu'tazilah, tapi maaf masih dengan cara Mu'tazilah. Itulah yang membuat bosan dan sekali-kali dia menggunakan akidah kulabiyah. Jadi ada di saat Abdul Hasan Al Ash'ari mendirikan madrasah Asy'ariyah dia berpijak pada dua kaki. Yang pertama, bekas-bekas pemikiran Mu'tazilah yang masih nempel pada dirinya dan keduanya adalah akidah kulabiyah, maka Asy'ariyah pun tidak memberikan kepuasan dia di dalam mencari kebenaran dan akhirnya terakhir dia kembali kepada akidah ahli sunnah, akidah salaf dan bahkan di dalam kitab Al-Ibana jelas-jelas mengatakan akidah saya adalah dari mulai kitabullah, kemudian sunnah Rasul, kemudian sahabat, dan akhirnya akidahnya disebut Imam Bukhari dan yang lainnya. Ada pernah orang dialog sama saya, dialog mengatakan siapa bilang Imam Syafi'i itu salafi, Imam Syafi'i itu asyari Maturidi akidahnya. Saya bilang antum ini nggak bener banget. Imam Syafi'i lahir wafat kapan? Abdul Hasan Al Asari lahir kapan? Mati kapan? Mana ada mas orang belum lahir sudah punya aliran sehingga diikuti oleh Imam Syafi'i habis itu dia diam. Lucu memang ya orang kalau emosional dan fanatis ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan Abdul Hasan Al Ash'ari dinyatakan pendiri ahli sunnah Pertanyaannya Orang-orang yang sebelum eh, lahir sebelum Abdul Hasan Al Syari statusnya apa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Ini bukan ahli sunnah. Ini suatu kelucuan dan kelancangan. Kalau sekarang mendirikan berarti sebelum itu tidak ada ahli sunnah. Bahkan ada yang salian Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali inilah mereka-mereka tokoh terdepan ahli sunnati wal jamaah. Sehingga muncul kesimpulan kan sekarang kalau bukan Ash'ari, bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu salah. Ustaz mau tanya, apakah Islam Nusantara dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Sudah kita jelaskan e, hal itu di dalam beberapa penjelasan. Intinya Pak, Islam Nusantara ini anak haram yang lahir dari perselingkuhan mut'ah antara syiah dengan liberal. Jadi ini kawin mut'ah lahirlah anak Islam Nusantara. Kenapa anak Islam Nusantara ini terpaksa dilahirkan? Begini masalahnya. Karena liberalisasi dan syiah ini nggak laku karena udah tawan belangnya. Liberal itu hanya laku pada tataran kelas-kelas menengah ke atas. Nah, orang-orang kelas-kelas root untuk ditawari liberal itu gedeg. Iku panganan opo Thomas, mas, gitu loh mas. Kasarnya seperti itu. Nggak laku, lakunya liberal paling di kampus-kampus, di diskusi, diskusi kalangan akademisi, tapi orang kampung tidak akan bisa sampai hari ini. Makanya dikulirkanlah liberal ala grassroots yaitu apa? Islam Nusantara. Isinya tidak lain adalah menanamkan kepada benak umat Islam ini bahwa seluruh kearifan lokal ini layak untuk dijadikan dasar agama Islam dan kearifan lokal itu suatu kebaikan-kebaikan perpaduan antara semua agama. Ujung-ujungnya apa? Semua agama benar. Kemudian yang keduanya nanti akan muncul juga bahwa di sela-sela ajaran-ajaran yang ada itu masih ada peluang-peluang untuk apa? Agama lain bisa masuk. Makanya kalau antum lihat tokoh-tokoh Islam ini Nusantara juga Islam liberal. Tokoh-tokoh Islam liberal juga Islam Nusantara. Dan intinya gini Pak, semua Islam kalau diembel-embeli pasti nanti akan asobia. Islam Arab, Islam Mesir, Islam Saudi, Islam Nusantara. Nanti terpecah-pecah ya. Bagaimana sikap kita jika melihat sesuatu bid'ah di lingkungan kita namun kita belum mampu merubahnya? Antum rubah dengan hati antum, ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yasadi fa bi fa illam yasadi fa bi sambil terus antum menguatkan keilmuan antum, menguatkan apa? akidah antum lewat terus belajar. Itu caranya. Apa sikap kita terhadap pemerintah kita yang mendasari hukum kita dari warisan kafir Belanda, sementara kita diharuskan taat kepada pemerintah? Begini, Pak, tolong diperhatikan. Di dalam hal masalah kaitannya berhukum dengan hukum Belanda, yaitu KUHP, sampai hari ini pun belum final. Ya, banyak penolakan-penolakan. Bahkan KUHP kita pun sekarang masih proses. Makanya ada istilah RUU. Kemudian yang kedua, apapun bentuknya, Rasulullah sudah memberikan panduan patokan kepada kita apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya kita mentaati ulil amri, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dalam masalah kebaikan. Kalau dalam masalah keburukan, di dalam masalah penyimpangan tidak, tapi bukan berarti kita terus memberontak. Bukan berarti terus kita nanti melakukan agitasi, apalagi melakukan perang terbuka. Ya. Di Islam itu tidak ada people power yang ada ilmu power. Ilmu adalah kekuatan, akidah adalah kekuatan, manhaj adalah kekuatan, tidak ada selain itu. Assalamualaikum Ustaz Saya tinggal di kampung yang masih jauh dari sunnah Dan masih banyak kebitahannya Pertanyaan apakah saya boleh untuk tidak bergaul dengan masyarakat kini, Pak Allah berfirman, "Khudil af, maafkan mereka." Wa'mur bil urfi, perintahlah mereka dengan kebaikan. Kalau antum tidak kuat dalam konteks, antum bukan mempengaruhi tapi dipengaruhi. Antum bukan memperbaiki malah rusak wa a'rid anil jahilin berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dalam arti antum jaga jarak oleh karena itu di sini Imam Ibnu Hazm memberikan suatu cara. Jadi bergaul di tengah masyarakat ibarat kita itu menghangatkan badan yang sedang dingin. Jangan terlalu dekat sampai kebakar, jangan terlalu jauh nggak ada nggak anget-anget. Jaga jarak. Makanya di sini Rasulullah memberikan suatu panduan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang mu'min yang bergaul sama manusia sabar atas gangguannya khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adaum lebih baik daripada enggak gaul enggak sabar artinya seperti itu dan e, kalau kita bahas bagaimana tata cara bergaul dengan baik dalam mensikapi e, sosial masyarakat ini ada cara yang e, khusus bagus disebutkan di dalam kitab Mau'idatul Mukminin karya Jamaluddin Al-Qasimi. Teman ana Bayak harus keluar negeri selama setahun jadi apa ini ya? Jadi apa? Bisa menunaikan kajian lewat YouTube bagaimana cara istiqomah. Ya intinya gini, eh, teman -teman yang tinggal di luar negeri hendaknya antum kuatkan akidah, kuatkan ilmu, kuatkan agama sambil terus ya kalau tidak ada batang akar pun jadi mengikuti kajian-kajian lewat online itu. Karena apa? Karena pada akhirnya kalau kita itu sama sekali tidak mendapatkan pencerahan lebih bahaya, tapi tetap harus selektif. Tidak semua asal dapat kiriman langsung ditelan mentah-mentah. Teman Ana dipaksa harus ikut yasinan. Paling tidak sebulan sekali. Ya bilang aja, sebetulnya Pak bukan dipaksakan. Kita terlalu lemah untuk menolak itu aja, nggak ada dipaksakan. Kalau kita adu argumen, terus kemudian perasaan nggak enak itu dihilangkan, insya Allah jadi. Kadang-kadang gini, kita nggak enak, nggak enak, mereka enak gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ustaz bagaimana dengan akidah kaum sufi tarekat berkaitan dengan amaliyah yang mereka lakukan seperti zikir berjamaah? Baik. Uh, perlu diketahui memang sufi itu mendasarkan pada prestasi keagamaannya di atas dua cara. Yang pertama lewat akumulasi zikir, yang kedua lewat penyiksaan diri. Maka zikir mereka bagi menjadi lima tingkatan. Yang pertama kali zikir syariat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Meningkat lagi menjadi zikir torikot La ilaha illallah Meningkat lagi menjadi zikir eh, hakikat Nah, yang paling puncak eh, berikutnya adalah zikir makrifat, yang terakhir zikir gaib. Zikir gaib inilah kalau sudah sampai pada tingkatan fana. Fana itu apa? Dirinya dengan Allah sudah menyatu, saling lenyap. Kalau sudah menyatu, maka di sini hulul nanti. Hulul itu dia akan menyatu antara Allah dengan antara khalik dengan makhluk. Nah, disinilah perbedaan antara Abu Yazid Al-Bustami dengan Al-Hallaj. Kalau Yazid Abu Yazid Al-Bustami menggulirkan ide gagasan itihad. Itihad itu apa? Allah dengan hamba itu menyatu sampai tidak ada bedanya. Ya. Kalau hulul itu menyatu tetapi masih ada bedanya. Ya. Nah, di sini diperparah lagi oleh yang ketiga yaitu Ibnu Arabi yang menggulirkan gagasan wahdah. Jadi itihad, hulul wahdah ini sama-sama nanti mengarah kepada satu arah yaitu sufi yang tadi yang saya katakan sufi filsafat. Karena sufi itu ada dua, sufi torekot yang membangun dari bawah ke atas. Kalau sufi filsafat dari atas ke bawah. Ini kalau saya jelaskan nanti memanjang, ya. Uh, intinya uh, Pemikiran-pemikiran ini semuanya adalah didasarkan atas uh, apa? mimpi, wangsit, ilham, awalnya itu. Intinya tidak benar. Ana mau bertanya bagaimana hadis keutamaan sholat berjamaah tepat waktu di masjid bagi ikhwan karena beberapa orang berpendapat yang penting berjamaah walaupun di musola. Adi sekalian, untuk mengukurkan kewajiban jamaah itu dimanapun. Cuman masjid itu afdol. Makin luas, makin besar, makin afdol. Kenapa? Karena makin banyak jumlah jamaahnya. Ya. Yeah. Makanya dari salian, siapa yang tidak mendapatkan masjid di suatu kampung, maka cukup mencari tempat atau uh, ruangan yang luas, sholat berjamaah di situ sudah gugur kewajibannya. Itu. Makanya Rasulullah SAW pernah sholat bersama Abu Bakar di rumahnya Idban bin Malik. Ketika itu berjamaah. Oleh karena itu, jamaah di dalam masjid yang lebih besar itu abdul. Tapi kalau di musola, yang penting antum sholatul jamaah. Ya, makanya Rasulullah SAW juga menegaskan sholat jamaah di pasar musuh ini masjid pasar itu lebih utama daripada di rumah 25 terus sholat jamaah di masjid bersama kaum itu lebih utama daripada sholat di pasar itu 27 artinya makin ke masjid makin bagus Bagaimana caranya mengambil faedah kajian yang ada di medsos? Sampai hari ini saya nggak bisa ini ya. Ah, kira-kira uh, faedah uh, dari sosmed itu apa sampai hari ini saya juga nggak pernah ngaji di sosmed itu. Ya. Intinya sosmed itu daripada nggak ada, ya daripada antum dengar atau membuka video aneh-aneh, mah mendingan itu ceramah. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Ustaz sholat di dalam masjid yang di dalamnya disinyalir adanya simbol Dajjal Fremansori yang sedang viral di YouTube. Maksudnya apa? Ah? Oh. Ya intinya kalau hanya sekedar itu cok kali cok digali-gali kok cocok atau di otak atik ya. maka antum sholat ya karena kalau di otak atik juga masjid tertentu itu juga menyimbolkan salib itu sampai kadang-kadang ada orang bikin kusen masjid pun itu kadang membentuk salib apapun di otak atik pak itu bisa ya kerah eh, apa namanya baju orang itu juga bisa ditafsiri salib Intinya, asli masjid itu dibangun untuk kaum muslimin, sholat di situ silahkan. Sebelum berhijrah, saya banyak mengoleksi alat musik seperti piano kita. Bolehkah alat-alat tersebut di antum jual, antum infakkan ke, ke tempat-tempat umum, ya pembuatan WC, pembenahan jalan dan yang lainnya, ya. Jangan antum hadiahkan ke orang, ya antum putus ya tetapi kalau antum hancurkan ya itu merupakan menyenyakan apa harta dalilnya pernah oh, ini Umar bin Khattab diberikan hadiah oleh Rasulullah sutra Kemudian dia mengatakan ya Rasulullah bukankah sutra ini haram? Saya berikan kamu bukan untuk kamu pakai. Kamu hadiahkan untuk saudara kamu yang masih kafir. Dari sini ada sekalian lebih aman antum jual. Terus antum hadiahkan eh, antum antum gunakan untuk pembangunan atau digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum. Itu lebih selamat. Nah, Piano, gitar dan yang lainnya ini uh, sudah hampir di kalangan umat Islam juga halal. Makanya ada sebagian supir Muslim sama supir Kristen dialog. Mas, di masjid kamu nggak ada piano, nggak ada gitar, nggak ada organ melarat ya? Eh, enggak, ini masjid be, bukan gedung film, kata supir Kristen. Enggak gitu masjid kamu enggak ada piano Enggak ada gitar enggak ada organ karena takut hilang kotak masjid aja hilang <laughs> itu aja artinya orang Islam tidak masang piano gitar karena bukan meyakini haram itu aja Apabila kita punya salah sama, eh, uh, salah sama orang, tetapi sebelum kita minta maaf orang tersebut meninggal, antum bacakan istighfar rahmat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Insya Allah dengan cara itu bisa menutupinya bismillah. Ana ingin bertanya, Ana bekerja dan gaji Ana sudah Ana zakatkan dua setengah persen per bulan. Dan sisanya Ana belikan emas dan Ana tabungkan di bank syariah. Apakah emas dan uang tabungan Ana wajib dizakati mal karena seta, eh, setahun sekali? Bagaimana? Intinya gini, Soal masalah zakat tidak memandang antum simpankan di mana. Oleh karena itu tetap wajib dizakati. Entah itu antum simpan di bank atau termasuk antum masukkan ke dalam saham. Makanya ketika mengeluarkan zakat mal, orang harus menghitung uang yang ada di saham berapa, kemudian yang di bank berapa, yang termasuk disimpan tadi, termasuk di pegadaian, itu dihitung kemudian dikeluarkan dua setengah persennya. Apakah orang tua berdosa membiarkan anaknya yang berpacaran? Ia berdosa. Di dalam hadis Rasulullah di dalam firman Allah dulu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin ra'iyati fa haramun 'alaihi ra'iyatul jannah." Tidaklah ada seorang hamba mukmin muslim diberikan tanggung jawab termasuk keluarga mati saat mati dia menipu terhadap tanggung jawabnya melainkan mati tidak menemukan baunya surga setelah antum teledor tapi kalau antum menunaikan kewajiban dengan baik kalau antum mendidik dengan baik, maka tidak kena. Dalilnya, Nabi Nuh tidak disalahkan Allah. Meski sampai mati anaknya kafir. Setelah melakukan proses pendidikan maksimal. Nabi Nuh sambil Lut tidak disalahkan Allah sampai mati istrinya kafir karena dia sudah maksimal mendidik, mengarahkan dan membina keluarganya. Oleh karena itu, keteledoran itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu wallahu alam bisawab. Demikian insyaallah kita lanjut di kesempatan lain mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh